Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita C.C. Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, Yuli sebagai Cempaka, Ana Sambayon sebagai Lastri, Prisilia sebagai Kinanti, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anti Wulan yang mencoba untuk menyadarkan Lastri dari pengaruh nenek Ranggis tidak berhasil. Bahkan ia yang justru menjadi korban dalam pertempurannya dengan Lastri yang telah dikuasai oleh ruh nenek Ranggis, Anti Wulan jatuh ke jurang. Juga diceritakan tentang pertempuran antara Prabu Purbaya dan Cempaka dengan Lastri. Karena merasakan kehebatan lawan mereka, Prabu Purbaya segera mengeluarkan Kujang Cakrabuana. Begitu juga dengan Cempaka mengeluarkan Warangka pusakanya. Oh, agaknya aku tidak salah menemukan otak. Mereka berdua benar-benar pasangan muda-mudi yang kudapatkan dari isyarat dalam semedi. boleh membiarkan siluman ini lolos dengan cempaka. Hilai, hai, hai, hilai, hai, hilai, hilai. Dengan pusaka di tangan mereka, Prabu Purbaya dan Cempaka mulai dapat mendesak Lastri. Tetapi Lastri dengan lengking yang menggiriskan sesekali masih mampu melancarkan serangan-serangannya, rambut panjang Lastri tidak lagi terurai di punggungnya, tetapi sebagian telah menutupi separuh dari wajahnya. Matanya yang tetap terbelalak menyeramkan membuat dirinya saat itu seolah-olah adalah iblis sesungguhnya. gemetar dengan kibasan-kibasan pusaka Kujang Cakrabuana dan Warangkanya bergerak tergopoh-gopoh ke kiri dan kanan, berguling di tanah dan pada kesempatan lain melayang bagaikan terbang sambil melancarkan serangan balasan. Ajar! Tunggu Nina Jempaka! Oh, ada apa, Kanda? Aku telah berhasil menebas sejumput rambutnya. Dan sebentar lagi, lehernya akan kuputuskan dengan warangka pusakaku ini. Tunggu, Dinda. Kita tidak boleh berbuat seperti itu. Tubuh wanita yang dipakai oleh siluman ular itu akan menjadi kurban pula. Tetapi, keadaannya sudah menjadi seperti ini, Kanda. Tidak ada jalan lain lagi. Wanita itu pun harus kita kurbankan bersama-sama dengan iblis jahat itu. Kita akan mencoba menghadapinya dengan Aji baju Agung, Dinda. Hup! Prabu Purbaya melepaskan pusaka kujang Cakrabuana yang segera menghilang begitu genggamannya terbuka dan saat itu juga ia mulai membuka jurus Banyu Agung. Sementara itu nenek Ranggis melalui tubuh Lastri juga tengah mempersiapkan sesuatu yang lain. Tubuh yang bersisi kekuning-kuningan kelihatan bergetar hebat dan beberapa saat kemudian tubuh Lastri menghilang dan di hadapan Prabu Purbaya dan Cempaka sebagai gantinya muncul seekor ular raksasa, seekor ular besar yang memiliki mata yang membara. beruntun dari Cempaka dan Prabu Purbaya tidak seluruhnya berhasil dihindari ular raksasa itu. Sebuah kibasan dari Prabu Purbaya yang mengarah ke pangkal leher ular raksasa membuat ular itu berkelojotan, berguling-guling di tanah. Aku seakan-akan menjadi batu beku oleh pukulan pemuda itu. Uh, uh, uh, Ular raksasa itu kembali bangkit dan sehat seperti sedia kala. Kita serang kembali. Dan kali ini kita tidak boleh kehilangan kesempatan seperti tadi. Aku akan menghabisi nyawa ular itu dengan kujang cakrabuana. Begitu tubuhnya membeku. Mari Dinda, awas! Dinda Cempaka, awas! Mereka menyerang ular raksasa itu dengan aji Banyu Agung. Tetapi tiba-tiba saja, Cempaka terhuyung-huyung tidak lagi mampu mengendalikan geraknya. Prabu Purbaya terkejut sekali melihat hal tersebut. Dan keterkejutannya berubah menjadi kecemasan ketika melihat moncong ular raksasa itu menerjang ke arah permai surinya. melihatlah sekeliling kita mulai menjadi gelap. Bagaimana keadaan istrimu, Tuan Purbaya? Ah, entahlah, Kek. Menurutnya ia hanya pusing dan mual saja. Apakah mungkin terkena racun ular itu? Oh, tidak, Kanda. Kanda tidak perlu merasa cemas. Dinda kembali merasakan tubuh Dinda sehat seperti sedia kala. Oh, <clears throat> rasa pusing dan mual itu lenyap kembali. Hei. Eh, Ya, benar Kanda. Oh, marilah kita mencari kembali siluman ular itu. Tunggu dulu, Dinda. Agaknya kedatangan kita telah terlambat. Ruh nenek Ranggis telah menyatu dengan tubuh wanita itu. Oh, lalu, di manakah bibi Ulan berada? Wanita itu jelas-jelas bukan bibi Ulan. Entahlah. Uh, mungkin di dalam gua itu pun aku sudah mencarinya dan tidak menemukan seorang manusia pun. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang, Kek? Kita berpencar mencarinya. Oh, jangan, jangan. Siluman itu berbahaya sekali. Sebaiknya kita mencarinya bersama-sama. Uh, kakek Sukayana benar. Marilah Dinda. suasana di sekitar puncak bukit kecil yang dikenal dengan nama Gunung Mangun, kepak sayap burung-burung malam sesekali terdengar mengiringi denging serangga malam. Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka dan Begawan Agung Sokayana melesat turun meninggalkan puncak Gunung Mangun untuk mencari lastri yang telah dikuasai oleh kekuatan dari nenek Ranggis. Maka menjadi sempurnalah kesunyian di puncak bukit yang menyeramkan itu. Sementara itu beberapa ratus tombak dari kaki Gunung Mangun Bosan, bosan aku Iya, tapi ini adalah perintah Eyang Kita tidak boleh melanggarnya Duduk, hanya memandang terus ke arah api unggun di hadapan kita Benar-benar sangat membosankan <laughs> Siapa yang menyuruhmu untuk memandang terus ke arah api unggun? Hah? Di sekeliling kita gelap gulita. Apa yang dapat kita lihat? <laughs> Lalu maumu apa? Pergi dari tempat ini. Hmm. Berjalan-jalan dan besok siang kita kembali lagi kemari. Lalu kalau yang Pegawan kembali malam ini, bagaimana? Atau besok pagi-pagi sebelum kita kembali? Itu yang membuat aku serba salah. Aku mendengar ada yang datang. Kakang benar. Kita tidak mungkin bersembunyi. Orang itu pasti sudah melihat kita yang diterangi dengan api unggun ini. Kita tunggu saja di sini. Oh. Agaknya orang itu sedang menderita luka yang parah. Suaranya tidak terdengar lagi. Hmm. Awas, Kakang. Mungkin ini sebuah jebakan. <laughs> Apakah engkau takut, adik Kinanti? Hmm? Takut. Aku Kinanti yang takut hanya pada hal seperti ini. Hmm. Lihatlah. Kinanti, tunggu. Hup. Jangan ceroboh, adik Kinanti. Tidak, Kakang. Ini justru jauh lebih menyenangkan aku daripada duduk-duduk menghadapi api unggun. Kakang, coba periksa semak di sebelah sana. Aku di sana. Baik. Uh, tetapi tingkatkan kewaspadaanmu. Tidak usah mengajari aku, Kakang. Kinanti, gadis muda yang keras hati itu, melangkah maju di kegelapan malam. Kekuatan saktinya dikerahkan untuk mendengarkan gerak di sekitarnya, dan matanya pun mencoba menembus kegelapan malam. Sampai akhirnya, tanpa disadari, kakinya terantuk oleh sesuatu. Oh, ada apa Diki nanti? Aku aku terantuk sesuatu di sana, Kakang. Hmm, mari kita periksa. Perlahan-lahan keduanya melangkah dan tiba-tiba saja Kinanti tersentak kembali. Ada apa, Diki nanti? Ini, aku menemukan tubuh seseorang yang tergeletak. Dan agaknya ia tak mampu bergerak. Entah tewas atau tidak sadarkan diri. Ayo, kita kembali ke api unggun, Kakang. Agaknya dia masih hidup. Aku merasakan kehangatan dari tubuhnya. Kemudian Kinanti mengangkat tubuh yang tidak diketahui wajahnya dengan jelas itu menuju api unggun. Dan setibanya di keremangan cahaya api unggun, seorang wanita yang cantik, Kakang. Hmm, Kakang, coba kau tambahkan kayu kering pada api unggun kita, biar kita dapat memeriksa keadaannya dengan jelas. Baik, adik nanti. Lihat, Kakang. Dia sadarkan diri. Ambilkan air, Kakang. Kita harus mengembalikan kekuatannya dengan sedikit air di mulutnya. Ah, ini, aku telah menyiapkannya. Hmm? Instingmu tajam dan bergerak cepat sekali, Kakang. Sudahlah, Jangan menggoda adik nanti. Cepat, kau tolong wanita itu. Teteskan air ke dalam mulutnya. Ayo. Hmm? Baik, Kakang Burangrang. Aku akan suka sekali jika wanita secantik ini kelak menjadi iparku. Kinanti. Baik-baik, <laughs> eh, Kakang. Nona, siapakah engkau ini, Nona? Dan apa yang terjadi dengan dirimu? si siapakah kalian ini? dua bersaudara. Kami menemukanmu tergeletak tidak sadarkan diri di rumputan semak sebelah sana. Ah, aku, ah, aku... Sudahlah, jangan banyak bertanya lagi adik nanti. Keadaannya masih sangat lemah. Kita harus mengembalikan kekuatannya dulu. Kita? <laughs> Kakang ingin mengembalikan kekuatannya? Silakan. Sudahlah, jangan bercanda adik nanti. Keadaannya sangat memprihatinkan. Cepat, kau salurkan tenaga saktimu kepadanya. Kelihatannya ia mendapat luka dalam yang cukup parah. Ayo. Baiklah, Kakang. Dewi Suprabamu akan segera aku sembuhkan. Hup, hup. Kinanti menempelkan kedua tangannya di punggung wanita yang terluka itu untuk berusaha menyembuhkan luka dalamnya. Sementara Raden Burangrang memperhatikan dengan wajah penuh kecemasan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.